الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين سيدنا ومولانا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين أما بعد فقد قال الله سبحانه وتعالى بسم الله الرحمن الرحيم إنما المؤمنون الذين إذا ذكر الله وجلت قلوبهم وإذا تليت عليهم آياته زادتهم إيمانا وعلى ربهم يتوكلون فقد قال النبي صلى الله عليه وآله وسلم الكاسب حبيب الله لا ينافي التوكل subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim wala haula wala quwwata illa billahil aliyyil azim yang ketiga daripada lima lima dari kedudukan manusia yang lebih martabatnya dari malaikat saya ulangi kedudukan manusia berada di garis yang di tengah sementara malaikat adalah makhluk yang paling di atas dan binatang adalah makhluk yang paling di bawah kenapa manusia kenapa maka malaikat lebih hebat karena akal diberi nafsu tidak kenapa binatang maka derajatnya paling di bawah papalingan dari malaikat nafsu diberi akal tidak sedangkan manusia seperti kita ini berada di garis yang di tengah mempunyai akal juga mempunyai nafsu yang di tengah ini bisa melembung naik ke atas kedudukan lebih hebat dari malaikat juga bisa menancap turun ke bawah lebih jahat daripada binatang balhum abad laqad khalaqnal insana fi ahsani taqwim thumma radadnahu asfala safilin illa alladhina amanu wa amilu salihat wa tawas illa alladhina amanu wa amilu salihat illa alladhina amanu wa amilu salihati falahum ajrun ghairu mamnun fama yukadzibuka ba'du biddin alaysa Allahu bi ahkamil hakimin bala wa ana ala minas syahidin Nah lalu apabila di batang tubuh manusia itu ada sejumlah lima Kedudukannya lebih hebat dari malaikat ulangi dulu sinetron tayangan yang telah lewat nah ini Napa sinetron yang telah lewat yang pertama kita boleh ke? ayyakuna muqiman ala ibadati rabbih dia istiqamah dalam beribadah tidak memakai situasi dan kon kondisi kaya ibadah miskin ibadah sehat ibadah sakit ibadah lapang ibadah sibuk ibadah Nah ini mukiman ala ibadati rabbi. Itu hadis Syi'abat Nihur. aku jadi bahuban kata Rasul karena kebanyakan memikirkan ayat yang terdapat di dalam surah Hud ayatnya fastaqim kama umirta istiqamah yang kedua di dalam ibadah yang istiqamah itu yang kedua wa ayyakuna mukhlishan zahiran wa batinan disertai dengan motivasi ikhlas bukan mencari popularitas semata-mata ibtigha amardatillah ia itu semata-mata menuntut keridhaan Allah dalam ibadah yang banyak tidak minta puji kepada makhluk tidak menginginkan supaya makhluk menghormat dengan kita dan tidak menginginkan dunia datang dengan kita tidak ada efek-efek samping, efek depan, efek belakang, efek atas, efek bawah, dan efek-efekan semata-mata menuntut keridoan Allah karena di dalam perintah dan mengerja perintah Allah disitulah letaknya ridho Allah ikhlas sudah kita bicarakan sepanjang lebar tentang ikhlas dua maka maka nalillahi yatim wa maka nalighairillah hadim yang ikhlas bisa terus yang tidak ikhlas akan putus nah ini jadi kita lihat baurunan banyak orangnya imbah itu empihan ada tuh diantaranya yang kada masuk tuh ikhlas tuh ada tuh apakah diantara yang hadir apakah diantaranya tuan rumah apakah nama adakan mingguan itu kada ikhlas maka kaidahnya makana lillah itu yatim wa makana li ghairillah yanhadim yang ikhlas bisa terus yang tidak ikhlas akan putus jadi ketahuan ikhlas kadanya kalau yang menurun berarti kada ikhlas kalau inya naik terus bertambah terus orangnya berarti di situ ikhlas tapi sudah kita bicarakan bisakah kita ikhlas tidak selama belum dicintai Allah kalau saku darat kita aja anak ikhlas tidak bisa kalau tidak Allah cinta kepada kita dalilnya al-ikhlasu sirrun min asrari istauda'tuhu qalba man ahbabtu min ibadi ikhlas itu satu rahasia beberapa rahasiaku aku letakkan ikhlas itu ke dalam hati hambaku oh, nang aku sudah cinta kepada hamba itu mudah-mudahan nam kita ini dicintai oleh Allah sehingga seluruh gerak-gerik kita dalam keadaan ikhlas belajar ikhlas ikhlas semata-mata datang ke sini hendak mendengar hendak dapat ilmu hendak beramal niat waqaddimin niyata qablal amali dahulukan niat sebelum beramal waqaddimin niyata qablal amali dahulukan niat sebelum beramal innamal a'malu binniyat kada hendak pacaran datang ke sini kada kada hendak bagalutan lalakian lawan bibinian kada semata-mata kita datang ke sini menuntut ilmu kasihan mana kita sudah capek datang berangkat ke dari rumah menuju sini dan tambah pulang kita kada ikhlas akhirnya tidak ada nilai apa-apa makanya berapa banyak ayat wakafa wakafa itu wakafa billahi wakila wakafa billahi alima wakafa billahi syahida wakafa billahi hasiba cukup Allah wakuni'malu wakuni'malu malu fasayarallahu amalakum wa rasuluhu wal mu'minun dua yang ketiga yang dua ini adalah hablum minallah istiqamah dalam beribadah ikhlas dalam beribadah yang kedua ini hubungannya iktikat kita dengan makhluk walaupun dengan Allah tapi ada hubungan dengan makhluk wa ayyakuna mimma fi aidin nas ayis dengan kata lain yang ketiga ini semua pengharapan semua urusannya mengharapkan Allah subhanahu wa ta'ala tidak mengandalkan kecerdasan pemikiran tidak mengandalkan kekuatan dan kegagahan tidak mengandalkan kenalan dan kepatuhan tapi mengharap kepada Allah bukan tawakal kepada langganan sedangkan berharap kepada makhluk putus asa hanya dia berharap kepada Allah wa ayyakuna mimma fi aidin nas artinya pembicaraan kita ini masalah tawakal menyerahkan seluruh urusan kepada Allah syariat kita kerjakan hasil yang kita kerjakan minta lawan Allah sakit berobat tapi meminta sembuhnya itu bukan kepada dokter dan kepada obat tetapi kepada Allah pada ketika rumah kita memerlukan kunci besar satpam datangkan satpam rumah kita kunci pagar kita kunci satpam pun diam di depan apa kita mengandalkan satpam dan besarnya susunduk lawang dan kunci? Tidak. Setelah kita pinta kepada satpam dan kita minta kepada dan kita kunci rumah dan pagar kita, ya Allah ya Rabbi, peliharakanlah. Kepada Allah, bukan kepada makhluk. Tapi syariat kita kerjakan Apabila kita meminta kepada Allah, minta peliharakan, pasti Allah memeliharakan. Allah tidak menyia-nyiakan. Nah disinilah maaf kadang-kadang ibu-ibu tuh menangis kematian suami Bukan kematian suaminya yang ditangisi tidak Siapa lagi nama ongkos si aku Itu dalam hatinya itu Kematian suami bukan menangisi kematian suami, matinya suami tidak. Tetapi yang ditangisinya, aku ini siapa nama ongkosnya lagi? Karena ini berpegang kepada suami. Ba apa ba pingkut lawan suami ini tambah rubut? Kakanda kakanda nih tuh nang dianuakan nang diandalakan apa ada raja aneh. Minggu yang telah lewat kita membayangkan tawakal terbagi tiga, belum kita bicarakan. Pertama tawakal sang bayi pada ibunya, yang kedua tawakal orang mati kepada tukang pemandian, yang ketiga fana tidak ada tawakal yang lain, hanya tawakal kepada Allah. Nanti kita bicarakan. Lalu tawakal dulu, menyerahkan seluruh urusan kepada Allah. Orang bertani jangan tawakal kepada pupuk dan musim. Sekali lagi, orang bertani, orang bahuma, Jangan tawakal kepada pupuk dan musim. Silakan omong tapi batin tetap tidak boleh bergeser. Jakanya kada hujan semingguan dahulu buhannya kita kada kan mengatap. Untung hujan yang semingguan semalam. Jadi nang membaikakannya hujan. Urusan tawakal lawan Allah tidak ada. Orang tawakal lawan pahumaan. Orang bertani tawakal dengan sawah. Pada ketika dia berangkat, musimnya musim panas berangkat dia ke sawah dilihat sawahnya kuning hujan tidak ada pulang dari sawah menangis ya emaknya aja ada makan kita jagarnya setahun kan? belum lagi mengatam jabani ya kita oningan sudah menangis padahal ingat Ida aglaqa alaihi baban aftaha alaihi abwa Iza aghlaqa alaihi baban aftaha alaihi abwab. Apabila Allah menutup satu pintu, Allah membukakan beberapa pintu yang lain. maka ada bahasnya tulak mendulang. memicik galuh nang saling ganalan. Baikung galuhnya nang dipicik. Aknya di pandulangan dapat kawa kawin. Ida aghlaqa alaihi baban aftaha alaihi abwab Ba apa kita memikirkan terlalu sampai terganggu beribadah gara-gara berusaha ketakutan kalau kada makan. Ya Allah. Kita ini kenapa sebabnya hidup ini maka maka sebabnya hidup ini terlalu mengurusi urusan dunia ketika beribadah karena kita hendak berlebihan. Cakanya cukup sekadarnya aja insya Allah kita kada kada kada terlalu susah berpikir. Hendak berlebihan. Quran mengatakan alhaqumut takasur nang melingahkan kan kamu dari beribadah tuh lantaran hendak menumpuk harta ingat dua kaidah dua kaidah ini ingat setiap orang hidup pasti mati itu pasti dua setiap orang hidup pasti ada rezeki kedua-duanya ada dalil setiap orang hidup pasti mati Aynama takunu yudrikumul maut walau kuntum fi burujin musayyada. Kullu nafsin dha'iqatul maut. Ulo sudah sampai ya nang tuha-tuha khususnya nah. Nang tuha-tuha. Khususnya nang tuha-tuha sadarlah kita hidup ini paling tian lagi 10 20 tahun na undak rakayan ke situ kamari ke majelis taklim anu kasakumpul ka anu kasakumpul hari Senin ka hari Minggu kasakumpul hari Kamis kasakumpul undak rakayan kemudian ka urunan sembahyang berjamaah paling nantu hatuhani 20 tahun lagi kaina selesai 20 tahun mangitik dalam kubur kalau ingin dan 20 tahun akan datang di sia sia akan berbahaya sadar anakan bang pulang bisa datang bakal ajutan sadar bakal ajutan yang kedua setiap orang hidup pasti ada rezeki wa ma min dabbatin fil ardi illa ala Allahi rizquha wa ya'lamu apa kita yang sudah dijamin tuh bahimat Iman setiap orang hidup pasti ada rezeki. Kenapa kita berhemat? Kenapa kita sungguh-sungguh mengerjakan? Padahal ini sudah dijamin oleh Allah apa yang dikatakan oleh Imam Syafi'i mengejar engkau dengan rezeki tidak lebih daripada apa yang ditetapkan Allah lari daripada rezeki tidak kurang daripada apa yang ditakdirkan Allah bahasa banjarnya berhemat kada balabe kada berhemat kada kurang juga ditakdirkan sudah oleh Allah Masya Allah kan wa malam yasa'lam Yakut. Ditakdirkan sudah oleh Allah. Berapa behimat? Ayo jamunya dasar seorang dasar nasib sial, dasar nasib susah. Orang berdagang tuh dagang anu, kita turuti harum macet kita. Gitu orang laris terus. Nasib sudah ada kawa. Makanya ujar ulun gak ada. Sakulah tuh sama, tapi nasib kada sama sama aja sakulah jadi kada kau bahihirian kada kawa sama sakulah tamatannya sama gurunya sama nang satu dimuliakan ya satu tidak nasib sakulah nasib kada ada ya mudah-mudahan nah nasib kita ini dibagusakan oleh Allah Ta'ala mudah-mudahan sedangkan surga dan neraka kita ini kada diketahui ada yang tadi sudah dijamin Tuhan sudah wa ma min dabatin fil ardi illa 'ala Allahi rizquha sedangkan surga neraka kada tahu kita jaminan nih coba anehnya kita kenapa kita nih maka nih nah, maka kewian ganjil coba lihat nang dijamin tuh sudah rejeki, bahimat sedangkan surga neraka kada diketahui kenapa kada bahimat semestinya nang bahimat ba ini karena kita kada tahu takdirnya surga kan neraka kah nah urusan rezeki itu nomor dua kenapa sebabnya sudah ditakdirkan Allah tidak ada bakalan manusia yang mati kelaparan setiap orang hidup pasti ada rezeki asal menyerahkan lawan Allah Ta'ala aja ulun contohkan pernah sudah dahulu ulun contohkan supaya cepat mengerti jana ini kada cabul kada supaya cepat mengerti kada porno kada coba lihat ke makanan anak Allah Ta'ala memberi ilmu lawan di kita ini maaf pang sedikit taporno sedikit orang ini bujang bibini itu nah. imbah bujang lalu dikawinakan imbah kawin lalu betianan enam bulan lihati jika bibini nang hamil enam bulan tuh nena nena bagaimana nih nah. Nah, tahun itu dunia ibu-ibu tanya ini bagaimana membesar ngertilah belum lagi kita lahir ke dunia sudah siap Allah sudah menyiapkan hai manusia buka kerangka otakmu berpikir belum lagi kau lahir ke dunia sudah kusiapkan untukmu bapak ikam tak ganggu dalam melaksanakan ibadah gara-gara rejeki? Kenapa kita sampai melingahkan dalam pengabdian dan ibadah gara-gara kita menginginkan kaya hidup di dunia? Oh, kalau begitu aku ada berusaha lagi. Salah kita. Berusaha tetap kita jalankan, tetapi jangan sampai mengandalkan usaha. Lihat Nabi Ibrahim sejak berusia tujuh tahun, Alladhi khalaqani fahuwa yahdin Walladhi huwa yut'imuni wa yaskin. wa idza fahuwa yasfin. Allah lah yang menjadikan aku Allah lah yang memberi petunjuk kepada aku kalau aku lapar yang memberi makannya aku adalah Allah kalau aku haus yang memberi minumnya aku adalah Allah lihat orang sekarang nah menjadikan aku adalah mama abah nah memberi petunjuk lawan aku kada tahu urusan kalau aku lapar nah memberi makannya aku kepala bagian kepala bagian nah memberi makannya iya nah takutan kalau diampihi orang tuh Mun aku babacaan menyinggung lawan orang kada diberi orang lagi duit. Itu kada usah baik bah usaha aja. Ini tugasnya beramar ma'ruf nahi mungkar. Kenapa takutan lawan kepala bagian? Nyata-nyata kepala bagian korupsi karena bakal ditagur? Semestinya tagur dong. Yakin nama memberi makan itu Allah Bahmun Allah Ta'ala kada memberi makannya disuap Sana disuap iya tuh talim iya tuh nata gugur nasi tadi banyak tak gugur cap jam banyak kucing iya jauh halabi tuh rajin musang tak ada tak halang di sini rezeki musang tak ada tak halang halang halang juga rezekinya musang musang juga tak ada tak tak orang jisim tak ada lah jisinan jisir raja Nih <laughs> takutan tak salah juga wanita salah juga kita hidup nih takutan benar pantar kada batuhan Allah Ta'ala nama lindungi kita wani benar kita wani benar menantang kita badi apa takut tidak berani pun tidak itu yang dipraktikkan oleh Sultanul Aulia Syekh Abdul Qadir Jailani Amid dan Nabi Madadi Abdul Qadir Jailani rahatan babacaan sudah pernah kita bicarakan mandebuk ular mandebus ular tak gugur di loteng Bang. maka ular murah cakanya ular nang halo-halus kada papa, munah ular halus tuh ular bibinian ini ularnya karena panjang pulang dabuk ular murah nah pulang melangkah anak mahantam no apa yang terjadi bur manusia lari majelis itu lari manusia yang puluhan ribu itu mendipur bukaan takut ularnya karena benar yang tinggal cuma satu Syekh Abdul Qadir Jailani ya Allah sidin diserang berhadapan ular itu nah. Ngomong Syekh Abdul Qadir Jalani, "Hai hey ular, kau tidak bisa mendekat dengan aku, aku pun tidak bisa lari dengan engkau. Sama kita pada lama moai." Mun sama pada lama ada kau bakal lahe. Mun nang laki lama nang bini lama ada kau bakal lahe. Amun nang laki, amun nang bini lama nang laki karas. Ah. <laughs> Nah, kau tidak bisa mendekat, aku pun tidak bisa lari. Mudah diceritakan tapi susah dipraktekkan. Wakafa billahi wakila, cukup tawakal lawan Allah. Apalagi urusan rezeki. Jangan sampai melingahkan kita beribadah gara-gara mengurusi rezeki. Seorang aulia Allah Subhanahu wa taala menguji Allah. orang wali itu lihat mainna kolbik Nabi Ibrahim kan kayak itu riwayatnya Ibrahim itu kan berangkat dari rumah kemudian berjalan ke tepi laut di tepi laut di situ ada ah, laut itu pandit di tepi laut itu ada satu ikur bangkai satu ikur himar nah lalu bangkai binatang himar ini pada ketika laut itu pandit datang burung-burung memakani kemudian laut itu pasang bangkai binatang himar tadi lalu dimakan oleh ikan sehingga terbagi dua ada di dalam telih burung ada di dalam perut ikan Ibrahim berkata Rabbi arini kaifatuhil mauta qala awalam tu'min qala bala walakin liyatma'inna qalbi Ya Allah